yang membinasakan tersebut qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda asyirku billahi was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil wa aklur riba وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات Tujuh dosa yang membinasakan itu adalah syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim lari dari medan pertempuran ketika dua pasukan telah saling berhadapan dan menuduh wanita baik-baik yang menjaga kesucian dirinya dari perbuatan zina yang tidak tahu menahu lagi beriman kepada Allah dituduh telah berbuat zina Inilah tujuh dosa yang membinasakan yang dijelaskan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jemaah sekalian, hadis yang mulia ini adalah diantara bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sebagai tanda cinta beliau. Dan inilah tanda cinta terbesar. Hakikat cinta yang terbesar adalah memberikan nasihat kepada saudara kita. Melebihi apapun. Seringkali kita untuk menunjukkan rasa cinta atau karena rasa cinta kita mengunjungi saudara kita, kita membantu kebutuhannya, kita menolong kesusahannya, kita berikan dia hadiah. Jamaah sekalian, semua itu adalah tanda-tanda kecintaan. Tetapi harus kita pahami, tanda cinta terbesar adalah memberi nasihat. Ini hadiah yang paling indah yang bisa kita berikan kepada saudara kita melebihi apapun melebihi apapun ini tanda cinta yang paling hakiki memberikan nasihat karena dengan nasihat itu akan menjadi sebab hidayah dan menyelamatkan seseorang dari azab Allah dari azab yang paling pedih dan dimasukkan ke dalam surga Allah jadi di belakang nasihat itu ada nikmat yang sangat besar, yaitu selamat dari azab Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Makanya andai kita memberi apapun yang kita miliki kepada orang yang kita cintai tetapi kita tidak memberikan nasihat kepada mereka itu bukan cinta namanya. Itu bukan cinta. Atau malah kita yang menjerumuskan mereka. Atau minimalnya kita membiarkan mereka melakukan kesalahan. Maka itu adalah cinta yang palsu. Walaupun dalam hati kita terasa sangat kuat cinta kepada mereka. Namun kalau kita biarkan mereka melakukan kesalahan, itu adalah cinta yang palsu cinta yang tidak benar. Jadi ini yang harus kita pahami dengan baik. Dan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling penyayang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari jenis kalian, yaitu dari bangsa manusia yang kalian kenali. Sangat berat dia merasakan penderitaan kalian. Sangat menginginkan keimanan bagi kalian dan sangat lembut serta penyayang terhadap kaum mukminin. Inilah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang semua itu berasal dari rahmat Allah dan demi meraih rahmatnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga telah mengingatkan Nabi kita untuk selalu memiliki sifat ini. Sifat penyayang dan kelembutan agar mendapatkan rahmat Allah. Rahmat bagi beliau dan bagi para pengikut beliau. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك maka dengan sebab rahmat Allah kepadamu wahai Muhammad engkau dapat berlemah lembut kepada para sahabatmu kepada para pengikutmu andaikan engkau bersikap keras dan berhati kasar atau bersikap kasar dan berhati keras, niscaya mereka akan lari meninggalkanmu. Ini peringatan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau dianugerahkan tanda-tanda kenabian yaitu mukjizat. Diturunkan kepada beliau ilmu dan diberikan kepada beliau kefasihan berbicara. Bersamaan dengan itu jemaah sekalian, Allah mengingatkan kalau engkau bersikap kasar dan keras hatimu, maka para sahabatmu akan pergi meninggalkanmu. Jadi inilah sifat Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW sangat penyayang kepada umatnya. Maka semua yang beliau bimbingkan kepada kita adalah tanda cinta dan kasih sayang beliau kepada kita agar kita meraih keselamatan, agar kita meraih kebaikan, di dunia dan di akhirat kelak dan selamat dari azab Allah tabaraka wa taala. Dan itulah yang harus menjadi sifat kita. Inilah tujuan kita menuntut ilmu. Demi untuk merealisasikan kasih sayang kita secara hakiki kepada orang-orang yang kita cintai. Ini tujuannya menuntut ilmu jamaah sekalian. Makanya ada sebuah hadis Sampai-sampai dinamakan para ulama sebagai hadis al-musalsal bil awwaliyah. Hadis yang selalu diriwayatkan pertama kali oleh para ulama ahli hadis apabila dia mau me menyampaikan hadis kepada muridnya. Hadis apa itu jemaah sekalian? Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang penyayang disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Untuk apa jemaah sekalian? Para ahli hadis memulai dengan hadis ini untuk mengajarkan kepada muridnya bahwa ilmu ini dibangun di atas dasar kasih sayang. Dan tujuannya untuk meraih kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat kelak. Jadi Jangan lupakan jamaah sekalian. Tujuan kita menuntut ilmu pada hakikatnya karena cinta dan kasih sayang kita baik kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah berkata, "Al ilmu ya la ya'diluhu syai' idza sahat fihi niah. Menuntut ilmu itu adalah satu amalan yang tidak bisa disamai oleh ibadah apapun apabila niat seseorang itu benar. Murid-murid beliau bertanya, wahai, wahai Abu Abdullah, apa yang dimaksud dengan niat yang benar dalam menuntut ilmu? Maka beliau berkata, yanwi raf'al jahal an nafsihi wa an ghairihi. Orang yang niatnya benar dalam menuntut ilmu adalah dia meniatkan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Ini harus kita camkan selalu. Ini dasarnya karena kasih sayang. Agar selamat dari azab Allah. Ini kasih sayang yang hakiki. Iya. Jadi ini pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Menunjukkan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sehingga beliau mengajarkan kepada mereka kebaikan. Tapi nggak cukup sampai di situ. Nggak cukup hanya dengan mengajarkan kebaikan juga harus mengingatkan bahaya kejelekan dan apa saja kejelekan itu. Dua-duanya harus ditunjukkan. Itulah metode dakwah Rasulullah SAW mengajarkan yang ma'ruf, mengingatkan yang mungkar. Karena kalau kita hanya tahu yang baik, kalau kita hanya tahu yang baik dan tidak mengenal keburukan, tidak mengetahui kejelekan, tidak tahu macam-macam dosa, maka dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama kita akan terjerumus dalam dosa tersebut, yang kedua kita tidak mengingkarinya. Dan dua-duanya adalah dosa. Kalau kita melakukan dosa itu, maka kita berdosa. Kalau kita biarkan terjadi di hadapan kita, juga berdosa. Ini dua kemungkinan. Kalau orang tidak mengenal kejelekan, maka ini pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini bahwasannya metode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya mengajarkan kebaikan juga mengingatkan kejelekan bahkan merinci merinci kejelekan bukan hanya beliau mengatakan jangan berbuat jelek tetapi beliau rinci apa saja yang termasuk kategori kejelekan apa saja yang termasuk kategori kejelekan satu, dua, tiga, dan seterusnya. Iya. Ini juga termasuk metode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengingatkan tentang kejelekan itu serinci-rincinya. Terutama kejelekan terbesar yaitu syirik. Kalau kita perhatikan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah merinci apa saja yang termasuk kategori syirik yang harus kita jauhi dan juga perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya diperinci Bukan hanya global saja, tetapi diperinci. Ini juga pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Merinci pelajaran, terutama hal-hal yang mungkar untuk kita ketahui. Kemudian jemaah sekalian, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhilah tujuh dosa yang membinasakan. Ini sifatnya global. Nanti setelah itu baru beliau merinci di situ juga mengandung pelajaran. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Termasuk metode yang baik di dalam mendidik atau di dalam mengajarkan satu pelajaran adalah zikrul zikru tafsil ba'dal ijmal. Menjelaskan perincian setelah sebelumnya diberikan penjelasan global. Ini metode yang baik diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau mengajarkan sesuatu kepada anak kita misalkan, coba buat gambaran global sebelum merinci. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jauhilah tujuh dosa yang membinasakan. Nanti ketika para sahabat bertanya, baru beliau merinci. Beliau nggak langsung mengatakan jauhilah syirik, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar dan seterusnya tidak. Tapi beliau jelaskan dulu ada tujuh yang perlu kalian jauhi. Ini ada manfaatnya. Ini metode dalam pengajaran. Contohnya, contoh lain, kalau misalkan kita mau mengajarkan kepada, kepada anak kita solat lima waktu. Nah, solat itu ada lima waktu. Kita katakan kepada dia solat ada lima waktu. Tunggu dia bertanya, apa saja itu? Baru kita rinci. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu lebih baik daripada langsung kita mengatakan, nak solat itu adalah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Katakan terlebih dahulu solat itu ada lima waktu. Atau kita kalau kita mau beritahu beberapa pelajaran kita sampaikan dulu kepadanya, sini nak, bapak mau mengajarkan tiga pelajaran. Nah, sampaikan dulu secara global. Jamaah sekalian, apa manfaatnya? Apa manfaatnya kalau kita sampaikan secara global terlebih dahulu? Ya. Sudah bisa dapat gambaran kira-kira apa manfaatnya? Perhatian. Perhatian. santai Barakallahu kalau kita sampaikan secara global, akan muncul penasaran terlebih dahulu. Rasa ingin tahu. Kalau sudah muncul rasa ingin tahu, perhatiannya akan lebih besar. Perhatiannya akan lebih besar. Ya. Jadi itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Muncul rasa ingin tahu, rasa penasaran, kalau sudah seperti itu, maka perhatiannya akan lebih besar. Makanya di dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga kadang mulai dengan pertanyaan. Padahal kalau nggak beliau nggak bertanya pun bisa saja beliau langsung sampaikan. Contohnya ketika beliau ingin mengajarkan kepada Muaz bin Jabal tentang hak Allah dan hak hamba, maka beliau bertanya dulu. Ya Muaz, atadrima hakullahi 'alal ibadi wa ma hakul ibadi alallah. Allah? Wahai Mu'ad, apakah kamu tahu hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Ini juga metode pengajaran yang baik. Mulai dengan pertanyaan. Mulai dengan pertanyaan. Walaupun bisa saja kita sampaikan langsung tanpa bertanya. Tapi kalau kita mulai dengan pertanyaan, maka orang yang ditanya ini akan muncul rasa ingin tahu. Orang yang sudah punya rasa ingin tahu ini, semakin besar rasa ingin tahunya, semakin besar pula perhatiannya. Sehingga kalau perhatiannya semakin besar apabila disampaikan ilmu akan semakin kuat menempel di dalam benaknya. Akan semakin terhunjam di dalam dadanya. Ya. Seperti sekarang ini nampaknya punya perhatian yang besar ini. <laughs> Insya Allah akan semakin kuat apabila punya perhatian yang besar. Ya. Walaupun Orang yang sudah punya perhatian yang besar, mungkin saja dia tidak bisa menyerap ilmu itu 100%. Tergantung perhatian orang tersebut. Semakin besar perhatiannya, semakin besar dia menyerap ilmu. Artinya ini penting sekali dalam menuntut ilmu. Makanya jauhi Kesibukan-kesibukan sambilan. Pegang HP, SMS, ya, apalagi menerima telepon. Harus berikan perhatian penuh. Ya, Ini penting dalam menuntut ilmu. Ini adab yang sangat baik, adab yang sangat tinggi untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Jadi, ini yang dijelaskan para ulama, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita metode dalam pengajaran metode dalam mendidik. Baik. Kemudian juga dijelaskan para ulama maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam jauhilah tujuh dosa yang membinasakan maka ini menunjukkan bahwa tujuh perkara ini adalah dosa besar. Dosa besar. Tetapi sebagaimana dijelaskan Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah dan para ulama yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bermaksud di sini untuk membatasi. Jadi bukan maksud beliau dosa besar ini hanya tujuh bukan. Tidak ada makna pembatasan di dalam hadis ini. Karena di dalam banyak hadis juga beliau menjelaskan dosa-dosa besar yang belum disebutkan dalam hadis ini. Bahkan para ulama banyak yang menyusun kitab-kitab khusus tentang dosa-dosa besar. Seperti Imam Zahabi rahimahullah menyebutkan lebih daripada 70 dosa besar. Ulama yang lainnya bahkan menyebutkan lebih banyak lagi. Jadi dosa besar itu ada banyak, bukan hanya uh, tujuh ini saja. Hanya saja tujuh dosa besar ini termasuk yang paling besar. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ini adalah al-mubiqat, tujuh perkara yang membinasakan. Ya, artinya apa? Artinya apa membinasakan jamaah sekalian? Membinasakan itu maknanya adalah menjadikan orang itu sesat di dunia dan mendapatkan azab. Dan azab itu bisa jadi di dunia, bisa pula di dunia dan di akhirat kedua-duanya atau di akhirat saja. Azab pada badannya, pada fisiknya. Ya. Dan sebelum itu dia akan menerima azab pada hatinya berupa apa? Kesesatan. Itu juga azab. Ya, azab pada hati. Jadi azab itu ada dua. Pada hati dan pada badan. Yang pertama pada hati. Yaitu disesatkan. Iya. Itu maksud al-mubiqat. Yang membinasakan. Kemudian jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk menjauhi dosa besar. Karena apabila seseorang menjauhi dosa besar, maka dosa-dosa kecilnya akan Allah ampuni. Sebagaimana firman-Nya, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Apabila kamu menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang kepadamu, maka kami akan menghapuskan dosa-dosa kecilmu dan akan memasukkanmu ke dalam surga yang mulia. Jadi ini keutamaannya. Ini keutamaannya apabila seseorang menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kecilnya. Ini sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam As-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir salat yang lima waktu salat Jumat sampai Jumat berikutnya puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya semua amal ibadah itu adalah penghapus dosa-dosa yang terjadi di antara waktu-waktu itu selama dosa-dosa besar dijauhi Artinya apa jemaah sekalian? Ibadah-ibadah yang kita kerjakan bisa menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Maksudnya dosa-dosa kecil. Karena syaratnya adalah menjauhi dosa-dosa besar. Jadi dosa-dosa kecil itu orang tanpa bertobat pun bisa saja Allah ampuni. Yaitu dengan cara menjauhi dosa besar dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Namun jemaah sekalian, Apabila seseorang melakukan dosa besar, dia tidak akan diampuni hanya dengan melakukan amal kebaikan, melainkan harus dengan taubat. Harus dengan taubat, barulah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Iya. Jadi mengapa seringkali ditekankan kepada kita untuk menjauhi dosa-dosa besar? Karena apabila kita menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah akan memberikan ampunan terhadap dosa-dosa kecil yang kita kerjakan. Ya. Walaupun jamaah sekalian, perlu juga kita pahami dengan baik, ini bukan berarti boleh seseorang meremehkan dosa kecil. jamaah sekalian, meremehkan dosa termasuk dosa besar. Hati-hati. Meremehkan dosa termasuk dosa besar. Sehingga bisa jadi orang itu melakukan dosa kecil. Tapi karena dia remehkan dosa itu, maka berubah menjadi dosa besar. Hati-hati. Mengapa meremehkan dosa itu adalah dosa besar? Karena itu berarti dia meremehkan Allah. Sebab pada hakikatnya, dosa yang kita kerjakan, besar maupun kecil, kepada Rob yang satu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama menasihatkan kita, jangan kamu lihat besar dan kecilnya dosa, tapi lihat kepada siapa kamu berbuat dosa. Apalagi jika dosa kecil itu dianggap remeh, terus dianggap remeh dan dilakukan terus-menerus. Maka la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Karena pasti akan menjadi besar juga. Sebagaimana tidak ada dosa besar kalau disertai dengan istighfar dan taubat. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah memberikan perumpamaan setelah beliau bersabda iyyakum wa muhakkirati Hati-hati kalian dengan dosa-dosa kecil. Karena perumpamaannya seperti satu kaum, sekelompok orang yang turun ke sebuah lembah dengan masing-masing membawa satu ranting kayu bakar kecil. Namun ketika mereka mengumpulkan kayu bakar tersebut, ternyata menjadi api yang besar sehingga bisa memasak makanan mereka atau roti mereka. Jadi, demikian perumpamaan dosa-dosa kecil. Apabila berkumpul dalam diri seorang hamba, maka akan membinasakannya. Maka dosa kecil itu bisa menjadi besar karena dianggap remeh, juga karena dilakukan terus-menerus. Juga karena dilakukan terus-menerus. Sampai-sampai saya ingat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala pernah berkata, bisa jadi orang yang kecanduan maaf pornografi cuman lihat aja tapi kecanduan terus-terus dia lihat. Atau bahkan lebih daripada itu. Bercumbu dengan lawan jenis yang bukan istrinya atau bukan suaminya. Dengan kata-kata atau bahkan sampai dengan bersentuhan fisik. Walau dia tidak melakukan zina. Bisa jadi itu semua lebih besar dosanya daripada zina. Kalau zinanya cuma dilakukan sekali, kemudian sudah dia tobat. Tapi yang ini terus menerus. Zina dosa besar. Dibandingkan hanya memandang, maka zina jauh lebih besar. Tapi kalau setiap hari dia pandang, setiap hari dia pandang terus, maka memandang ini bisa jadi lebih besar daripada zina. Jadi hati-hati. Dosa kecil bisa jadi besar kalau dilakukan terus-menerus. Demikian pula kalau dilakukan di waktu-waktu yang mulia seperti bulan Ramadan atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah maka dosa kecil bisa menjadi besar. Demikian pula kalau dilakukan di tanah haram dan juga dilakukan di masjid, di tempat-tempat yang mulia. Jadi ini diantara eh, sebab-sebab uh, sebab -sebab yang bisa menjadikan dosa kecil itu menjadi besar. Intinya, diperingatkan di sini, jauhilah dosa-dosa besar ini bukan bermakna boleh meremehkan dosa kecil. Tetapi kita harus jauhi kedua-duanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari semua perbuatan dosa. Kemudian para sahabat pun bertanya, Wahai Rasulullah, apa saja dosa-dosa besar itu? Ulama menjelaskan jamaah sekalian, di dalam hadis yang mulia ini terkandung pelajaran yang sangat berharga bagi kita, yaitu semangat para sahabat dalam menuntut ilmu. Mereka punya rasa ingin tahu yang besar. Maka mereka pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kelak semangat mereka dalam menuntut ilmu ini akan membawa kebaikan bagi kita. Yaitu mereka kemudian mengetahui ilmunya lalu mereka sampaikan kepada generasi berikutnya hingga sampai kepada kita. Jadi luar biasa pahala para sahabat. Berapa generasi yang mereka ajarkan ilmu ini. Dan setiap orang yang mengajarkan kebaikan, dia juga mendapatkan bagian pahala orang-orang yang mengamalkannya. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mendaa da'a ila hudan, kana lahu al ajri mislu ujuri man ahula yang kusudali kamin ujurihin syai'an." Barang siapa mengajak kepada petunjuk, mengajarkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi luar biasa pahala yang didapatkan para sahabat. Itu karena mereka punya semangat menuntut ilmu, kemudian mereka hafalkan ilmu tersebut. Jadi bukan cuma sekedar mendengar saja, tapi menghafal. Sebab bagaimana mungkin mereka bisa menyampaikan kalau nggak hafal? Dan kata Syekh Nusaymin rahimahullah, Zahabah kullu syai'in illa hafiz illa ma Semua yang kita pelajari akan hilang akan pergi meninggalkan kita. Sia-sia kita duduk belajar. Kecuali yang kita hafal. Itu saja yang akan tahan tinggal bersama kita. Dan menghafal itu jemaah sekalian ada dua cara. Yang pertama hifdzu sodrin menghafal di dalam dada, kalau istilah orang hafal di luar kepala. Tapi istilah yang benar menghafal di dalam dada. Ya. Istilah di luar kepala kurang tepat karena di luar bukan di dalam. Yang kedua, hifzu kitabin, menghafal dengan tulisan. Ya. Makanya yang nggak menulis berarti hafalannya kuat. Nggak perlu menulis. Ya. Ini dua cara menghafal. Sebagaimana dikatakan al ilmu qasaid faqayyidu saydakum bil kitabah. Ilmu itu seperti binatang buruan. Kalau kita sudah dapat binatang buruan, apa yang kita lakukan jemaah sekalian? Kita lepas lagi, berarti bodoh kita ikatlah buruan kalian dengan tulisan. Ini sudah kita dapat, kita lepas lagi. Sudah capek-capek kita cari, kita lepas lagi. Ingatlah, zahaba kullu illa ma Akan hilang segala sesuatu kecuali yang kita hafal. Iya. Jadi ini teladan dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kan kita mau mengikuti jalan sahabat. Jangan setengah-tengah mengikuti sahabat. Justru hal yang terpenting yang harus kita ikuti semangat mereka menuntut ilmu karena ilmulah kunci segala kebaikan. Semangat mereka menuntut ilmu kemudian menghafalnya. Kemudian mereka menyampaikannya kembali, mendakwahkannya. Dan sekarang alhamdulillah kita pelajari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau telah bersabda, "Naddarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha." وبلغها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ أو aw amin Kata Nabi sallallahu alaihi semoga Allah menjadikan berseri-seri wajahnya orang yang mendengarkan ucapanku lalu dia pahami dengan baik dan dia menghafalkannya lalu dia sampaikan kepada orang yang belum mendengarkannya. Kemudian beliau mengingatkan bisa jadi orang yang disampaikan itu lebih paham daripada yang menyampaikan. Iya. Jadi alhamdulillah ini nikmat yang sangat besar. Kita pelajari satu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang. Maka ini yang harus kita usahakan, berusaha memahami dengan baik, menghafal dan menyampaikan kembali kepada saudara-saudara kita yang lain. Supaya kita mendapatkan uh, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam Semoga Allah menjadikan wajah berseri-seri dalam riwayat yang lain. Semoga Allah merahmati ini doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk orang yang mendengarkan ucapan beliau, memahaminya dan menyampaikannya kembali. Ya. Jadi inilah diantara keutamaan para sahabat. Ini juga pelajaran penting yang bisa kita petik. Keutamaan para sahabat Nabi Muhammad Alaihi Wasallam yang bersemangat dalam menuntut ilmu agama, mengamalkannya, menghafalnya dan menyampaikannya. Tapi kok ada orang-orang yang begitu membenci para sahabat? Ini aneh. Agama dari mana seperti ini? Itulah yang dikenal dengan agama Syiah. Salah satu prinsip ajaran utama mereka membenci para sahabat Nabi Muhammad SAW kecuali beberapa orang saja. Mayoritas mereka benci. Dan termasuk sahabat yang paling mereka benci dan sering mereka jelek-jelekan adalah sahabat yang mulia yang meriwayatkan hadis ini yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Makanya jemaah sekalian, banyak diterbitkan buku-buku dari golongan Syiah dan juga dari golongan orientalis yang banyak mencela sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sahabat ini sudah dijatuhkan kredibilitasnya, otomatis semua hadis yang beliau bawa nggak boleh dipakai. Itu hukumnya dalam ilmu hadis. Kalau yang membawa yang menyampaikan hadis ini orangnya nggak bisa dipercaya, maka otomatis hadisnya menjadi lemah atau bahkan palsu. Iya. Kemudian jemaah sekalian, mereka berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Di sini ada pelajaran bagi kita. Beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan para sahabat, beradab kepada orang-orang yang berilmu. Beda dengan orang Badui. Orang Badui nggak punya adab. Datang ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung, "Wahai Muhammad, berikan aku harta." Iya, itu orang Badui. Kalau para sahabat beradab, mereka nggak pernah memanggil wahai Muhammad, melainkan memanggil dengan panggilan yang memuliakan. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Iya. Ini contoh bagaimana teladan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Kemudian juga di sini ada metode yang baik dalam menuntut ilmu. Para sahabat mengajarkan kepada kita metode yang baik dalam menuntut ilmu, yaitu dengan cara bertanya dengan cara bertanya. Iya. Jadi bertanya adalah salah satu pintu ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Ta Bertanyalah kepada para ulama apabila kalian tidak mengetahuinya. Pernah ada kejadian seorang sahabat meninggal dunia gara-gara orang berfatwa tanpa ilmu dan tanpa bertanya. Bagaimana ceritanya? Jadi di satu perjalanan beliau kena lemparan batu. Kepalanya terluka parah. Malamnya beliau junub. Jadi dalam keadaan luka junub lagi. Terus mau melakukan sholat. Maka beliau bertanya kepada teman-temannya, ini bagaimana? Saya harus mandi atau harus bagaimana? Maka mereka mengatakan, kamu harus mandi. Iya. Kami nggak menemukan keringanan untukmu. Akhirnya apa yang terjadi jemaah sekalian? Beliau mandi dan meninggal dunia. Karena lukanya semakin parah. Ketika hal ini diceritakan kepada Rasulullah SAW, maka beliau marah besar dan beliau bersabda, qataluhu qatalahumullah ala sa'alu idh lam ya'lamu innama syifa'ul as-su'al mereka telah membunuhnya semoga Allah membunuh mereka jadi betul-betul marah Rasulullah saw kemudian beliau bersabda mengapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu hanyalah kata beliau sallallahu alaihi wasallam obat kebodohan itu adalah bertanya jadi kebodohan diserupakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti penyakit. Maka diantara obatnya adalah dengan bertanya. Adalah dengan bertanya. Dan sahabat juga sekaligus mengajarkan kepada kita hadap bertanya dengan panggilan yang sopan, tidak memaksa, tidak mendesak dan kalimat yang ringkas tapi dipahami. Kalimat yang ringkas tapi dipahami. Mereka cuma bilang wama hunna. Wama hunna. Ringkas sekali. Apa itu? Wahai Rasulullah, apa itu? Yang dimaksud tujuh dosa yang membinasakan tersebut. Ini diantara adab di dalam bertanya. Jadi bertanya merupakan pintu ilmu, tapi ada adabnya. Ya, dan dalam uh, Kitabul Ilm dalam Sahih Al-Bukhari di situ ada hadis-hadis yang menjelaskan adab-adab di dalam bertanya. Uh, silahkan dirujuk pada kitab Sahih Al-Bukhari pada Kitabul Ilm. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab. Beliau merinci satu persatu tujuh dosa yang membinasakan. Insyaallah pada kesempatan kali ini mungkin kita hanya akan membahas satu saja. Pada pertemuan yang akan datang bisa kita lanjutkan atau pada kesempatan yang lain bisa kita lanjutkan uh, pembahasan yang berikutnya. Yang pertama adalah asyirku billah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian perhatikanlah dari tujuh dosa besar ini disebutkan yang pertama. Dan ini merupakan urutan jadi beliau tidak menyebutkan begitu saja. Melainkan karena memang ini berurut. Yang pertama itulah yang paling besar. Dan itu banyak. Di dalam ayat-ayat dan banyak hadis selalu yang paling besar dosanya disebut terlebih dahulu. Selalu yang paling besar dosanya disebut terlebih dahulu. Ya. Contohnya dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair?" Maukah kalian aku kabarkan dosa yang paling besar? Kemudian sahabat berkata, "Bala ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, "Al-isyraku billah wa uququl walidain." Menyekutukan Allah dan durhaka pada kedua orang tua. Jadi selalu diurutkan. Yang pertama sekali syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab inilah dosa yang terbesar. Jemaah sekalian, apa yang dimaksud dengan syirik? Syirik itu adalah syirik besar itu adalah syirik itu terbagi dua, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar itu adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah min ar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma was sifat. Itu definisi syirik besar. Syirik besar itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Apa saja yang merupakan kekhususan bagi Allah itu ada tiga. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Maka siapa yang menyamakan makhluk dengan Allah di dalam rububiyah, dalam perkara uluhiyah dan asma wa sifat, berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi syirik yang mungkin sebagian orang kalau mendengar definisi ini dia tidak terlalu paham. Untuk memahaminya harus uh, me me mempelajari contoh-contohnya supaya semakin paham. Contoh-contoh kesyirikan. Sebagaimana dikatakan bil mithal yattadihul maqal. Dengan contoh ucapan menjadi jelas. Iya. Itu definisi syirik besar. Adapun syirik kecil, syirik kecil ada dua definisi para ulama. Yang pertama adalah madalla dalilun ala tasmiyatihi bisyirk walam yablugh ila darajati syirkil akbar yang ditunjukkan oleh dalil penamaan syiriknya tetapi tidak sampai pada derajat syirik besar contohnya bersumpah dengan selain nama Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyrak siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah maka dia telah kafir atau musyrik jadi Ucapan ini bersumpah dengan selain nama Allah disebut kafir dan disebut musyrik oleh dalil. Tetapi jika ditelusuri lebih jauh, dipelajari lebih dalam, ini tidak sampai syirik besar. Maka ini syirik kecil. Walaupun bisa saja menjadi syirik besar, yaitu kalau seseorang bersumpah dengan selain nama Allah disertai dengan pengagungan, seperti mengagungkan Allah. Bisa jadi syirik besar, tapi pada asalnya syirik kecil. Seperti orang yang bersumpah dengan nama Rasulullah, demi Rasulullah. Atau demi Allah dan demi Rasulullah. Dia sebut dua-duanya, itu syirik kecil. Tapi kalau dia me meyakini posisinya sederajat Allah dan Rasul sehingga disebutkan namanya keduanya dalam sumpah, itu sudah syirik besar. Bukan lagi syirik kecil. Iya. Kemudian itu definisi yang pertama. Definisi yang kedua, syirik kecil itu adalah kullu dzari'atin ila syirkil akbar. Semua perbuatan yang bisa mengantarkan kepada syirik besar, maka itu disebut syirik kecil. Semua perbuatan yang dapat mengantarkan kepada syirik besar, maka itu disebut syirik kecil. Ya, dan itu banyak contohnya. Di antaranya adalah beribadah di kuburan. Beribadah di kuburan ibadahnya bukan kepada penghuni kubur, tapi kepada Allah. Lama-lama mereka menyembah penghuni kubur tersebut. Atau mereka membuat orang lain menyembah penghuni kubur. Misalkan orang yang dianggap tokoh agama, dia punya keyakinan kubur ini keramat. Padahal nggak ada dalil yang menunjukkan itu. Lalu dia beribadah di kubur tersebut, berdoa kepada Allah. Dia nggak menyembah penghuni kubur itu, dia tahu itu syirik. Dia beribadah kepada Allah. Namun orang lain yang menyaksikan dia bisa saja mengambil kesimpulan berbeda. Tuh Pak Kiai berdoa kepada wali yang sudah dikubur. Padahal dia berdoa kepada Allah. Maka orang lain terjerumus dalam syirik akibat ulah dia. Jadi ini perbuatan yang sangat berbahaya makanya dilarang keras di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kok malah orang muslim ikut-ikutan kebiasaan Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah bahkan membangun tempat ibadah yaitu membangun masjid di kompleks pekuburan. Atau sebaliknya masjid dijadikan kuburan. Padahal Allah telah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena sebab itu. Malah diikuti oleh sebagian yang mengaku muslim. Maka itu termasuk kategori syirik kecil. Karena mengantarkan kepada syirik besar. Iya. Lalu apa perbedaan syirik besar dan syirik kecil? Perbedaannya yang pertama, Syirik besar menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Syirik kecil tidak sampai menyebabkan murtad. Syirik besar menghapuskan seluruh amal ibadah yang pernah dia kerjakan. Syirik kecil hanya menghapus amalan yang menyertainya. Contohnya seorang uh, solat riak, maka solatnya itu terhapus pahalanya. Namun solat-solatnya yang ikhlas tidak terhapus. Kemudian syirik besar mengekalkan pelakunya di neraka. Sedangkan syirik kecil tidak sampai mengekalkan pelakunya di neraka. Kemudian syirik besar menghalalkan darah dan harta, maksudnya dalam jihad. Adapun syirik kecil tidak sampai menghalalkan darah dan harta. Kemudian syirik besar barang siapa yang mati sebelum taubat, maka Allah tidak akan mengampuninya. Sepakat para ulama. Adapun syirik kecil, barang siapa yang mati sebelum bertobat, maka ulama berbeda pendapat. Apakah itu termasuk dosa yang tidak akan Allah ampuni atau termasuk dosa yang masih mungkin mendapatkan ampunan apabila Allah berkehendak? Ini ulama berbeda pendapat. Kalau diperhatikan dalil-dalil dan juga dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Syekh Ibn Taimiyah, Syekh Shalal Fauzan bahwa syirik kecil termasuk dosa yang juga tidak akan diampuni apabila mati sebelum taubat. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dalam surat An-Nisa ayat ke-48 dan ayat ke-116.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 Sehingga mencakup kedua-duanya. Syirik besar maupun syirik kecil. Namun intinya ulama berbeda pendapat. Itulah tadi Berapa perbedaan semuanya? Empat. Kurang satu, Pak. Empat apa lima? Lima. Ahsan, barakallahu nah, Lima perbedaan. Antara syirik besar dan syirik kecil. Iya. Jemaah sekalian, syirik adalah dosa yang terbesar. Allah telah mengingatkan dosa syirik tidak akan diampuni. Dan yang paling berbahaya adalah apabila seseorang mati dalam keadaan musyrik sebelum bertobat kepada Allah walaupun mungkin dia melakukan syirik sudah terjadi puluhan tahun yang lalu tapi dia nggak pernah tobat dia nggak pernah tobat maka dia tetap dihukumi sebagai orang musyrik maka naudzubillah dia pasti dimasukkan ke dalam neraka salam kekal di dalamnya untuk selama-lamanya sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-72 innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu annar wa ma lidh min ansar Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Maka Allah haramkan surga atasnya Neraka adalah tempatnya dan tidak ada satupun yang bisa memberikan pertolongan Kepada orang-orang yang zalim tersebut Jadi Tidak ada harapan mendapatkan ampunan Pasti masuk neraka Kekal di dalamnya untuk selama-lamanya dan tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa memberi syafaat. Ya percuma mereka mengharapkan syafaat. Kalau sudah menyekutukan Allah, tidak akan mungkin mendapatkan syafaat. Bahkan jemaah sekalian, seseorang itu walaupun dia melakukan dosa sebesar dan seberat apapun, selama dia tidak menyekutukan Allah masih ada harapan mendapatkan ampunan ataupun mendapatkan syafaat. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Ya bani Adam, law ataitani bi kurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi kurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepada aku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dengan tanpa menyekutukan aku sedikit pun, maka aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Ya. Yeah. Aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Jadi ada harapan mendapatkan ampunan. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara orang yang akan mendapatkan syafaat beliau adalah para pelaku dosa besar selain syirik. Syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku juga akan diberikan kepada para pelaku dosa besar yang tidak melakukan kesyirikan dari kalangan umatku. Masih ada harapan jemaah sekalian. Kemudian Andai orang yang kita cintai meninggal dunia. Dalam keadaan dia pelaku bid'ah, pelaku berbagai macam dosa. Selama bukan syirik. Masih boleh kita doakan. Tapi kalau dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah, tidak boleh lagi kita doakan. Bahkan Nabi yang mulia Nabi Ibrahim alaihissalam dilarang mendoakan bapaknya sendiri. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang mendoakan pamannya sendiri yang sangat berjasa kepada beliau, yang sangat mencintai beliau dan besar sekali jasanya terhadap Islam. Yaitu siapa? Abu Talib. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya ketika kematian Abu Talib. Maka nalin nabi Walladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba. Tidak patut bagi seorang nabi dan juga kaum mukminin untuk memohonkan ampun bagi kaum musyrikin meskipun kerabat mereka yang terdekat. Jadi luar biasa bahaya kesyirikan. Dan masih banyak lagi dalil-dalil dalam Al-Qur'an was sunnah yang menunjukkan kepada kita bahaya dosa kesyirikan. Maka ini adalah dosa yang paling besar, dosa yang paling Allah murkai. Jamaah sekalian, apa konsekuensi kalau kita sudah mengetahui ini adalah dosa terbesar? Melebihi dosa apapun, itu ada konsekuensinya. Bukan sekedar kita tahu begitu saja. Apa konsekuensinya? Kita mesti harus lebih semangat mempelajari tauhid dibanding ilmu-ilmu yang lain. Kita harus lebih semangat untuk menegakkan tauhid. Kita harus lebih semangat memberantas kemungkaran syirik melebihi kemungkaran yang lain. Makanya dikatakan para ulama termasuk orang-orang yang ditipu oleh setan, dia takut berbuat dosa zina, dia takut mencuri, dia takut korupsi, dia takut menyakiti hati orang, tapi dia nggak takut syirik. Dia pandang remeh syirik. Atau termasuk tipuan setan kepada orang yang rajin berdakwah, suka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dia mengingatkan manusia bahaya zina, bahaya pornografi, bahaya apa itu LGBT. Ya. Bahaya Syiah. Ya, bahaya Syiah secara umum. Tetapi dia meremehkan perbuatan dosa syirik. Malah cenderung dia biarkan orang melakukan kesyirikan. Yang lebih parah lagi kalau dia tidak menganggap itu adalah kesyirikan. Ya, ini termasuk tipuan setan. Dia ingatkan manusia bahaya riba dan dosa-dosa yang lainnya, tetapi dia nggak punya semangat yang sama di dalam mengingatkan bahaya kesyirikan. Ini termasuk tipuan syaitan. Iya. Jadi ini konsekuensinya. Apabila kita mengetahui syirik adalah dosa yang terbesar, maka kita harus punya semangat untuk mempelajari tauhid. Sebab dengan mempelajari tauhid dan mengenal bentuk-bentuk kesyirikan, maka dengan itulah kita akan selamat dari perbuatan dosa-dosa kesyirikan. Oleh karenanya jemaah sekalian, ilmu penting di dalam tauhid yang harus kita pahami adalah mengenal macam-macam kesyirikan mengenal macam-macam kesyirikan. Dan itu banyak sekali. Dan itu banyak sekali. Ya. Banyak sekali macam-macam kesyirikan. Harus kita pelajari satu persatu. Paling tidak untuk mempelajarinya kita harus khatamkan kitab tauhid. Kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi yang terdiri dari 67 bab. Di dalam 67 bab itu beliau menjelaskan tidak kurang dari 25 kesyirikan. Ya, selainnya adalah uh, bagaimana menguatkan tauhid, bagaimana menjaga tauhid. Ya. Jadi seluruhnya bab terkait dengan tauhid. Yang terkait dengan contoh kesyirikan tidak kurang dari 25. Ya. Ini harus kita pelajari. Dan tidak mungkin kita sampaikan semuanya dalam waktu yang singkat ini. Mungkin sekedar kita berikan contoh. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kesyirikan yang harus kita jauhi. Karena doa itu adalah ibadah. Sehingga apabila seseorang berdoa kepada selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah. Dan di situ juga ada berbagai macam syubhat dari orang-orang yang membolehkan untuk berdoa kepada selain Allah. Bahkan dengan berdasarkan syubhat-syubhat itu berdoa kepada selain Allah, mereka yakini sebagai ibadah yang dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah. Coba jemaah sekalian, mestinya kenyataan ini menyadarkan kita pentingnya mendalami ilmu tauhid. Ada banyak orang yang mengaku muslim. Bahkan dianggap sebagai tokoh agama, sebagai kiai, sebagai ustadz dosa terbesar ini yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam dan Allah murka kepadanya, malah mereka anggap sebagai ibadah yang dapat mendekatkan mereka kepada Allah. Ini kenyataan yang mesti kita sadari pentingnya untuk lebih giat mempelajari tauhid. Sampai-sampai mereka rela meninggalkan keluarga berhari-hari melakukan safar. Untuk apa? Cari kuburan-kuburan keramat. Ya. Mereka anggap itu ibadah. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا تشد rihal illa إلى ثلاثة masajid." Tidak boleh melakukan perjalanan jauh karena kemuliaan satu tempat kecuali ketiga masjid saja. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Selain itu nggak boleh. Makanya nggak disyariatkan kita dari rumah pergi umroh dengan niat berziarah ke kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak disyariatkan. Nanti kalau kita sudah sampai di sana, tidak lagi menempuh jarak safar, baru boleh kita niat ziarah kubur. Tapi kita niatkan untuk kemana? Ke masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk sholat di situ, untuk beribadah di situ. Nah, mereka cari tempat-tempat yang mereka anggap keramat. Ya. Belum lagi safarnya kadang ibu-ibu majelis taklim tanpa mahram. Ya. Ini juga penyimpangan yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tusafiru al-mar'atu illa ma'adhi mahramin." Wanita tidak boleh melakukan safar kecuali bersama mahram. Ya. Belum lagi dosa-dosa yang lainnya sepanjang perjalanan. Dan dosa yang terbesar adalah ketika mereka jadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat ibadah. Sebagaimana tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajidat. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kemudian yang lebih dahsyat lagi, kalau mereka berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Kalau dia masih berdoa kepada Allah dengan keyakinan berdoa di situ lebih afdol karena ini kuburan keramat, itu masih lebih mending walaupun itu mengada-ada dalam agama karena tidak ada dalil yang menunjukkan kuburan wali fulan lebih afdal berdoa di situ Justru yang ada adalah larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu mending. Namun kalau dia sudah berdoa kepada penghuni kubur tersebut, maka inilah dosa terbesar, inilah termasuk kategori syirik. Namun jamaah sekalian mereka anggap itu ibadah yang sangat agung. Coba betapa jauh saudara-saudara kita kaum muslimin dari kebenaran. Kalau bukan kita yang mengingatkan mereka siapa lagi? Iya. Jadi ini contoh sama saja, ulama seluruhnya sepakat. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, tidak ada bedanya. Dia meminta hajatnya kepada selain Allah tersebut, atau dia niat cuma sebagai perantara untuk diteruskan doanya kepada Allah. Ulama seluruhnya sepakat itu kesyirikan, tidak ada perbedaan pendapat. Ya, kalau kita sering mendengarkan ulama berbeda pendapat. Ada yang sholat tarawih 8, ada yang 20. Itu sudah biasa, perbedaan pendapat ulama. Tapi dalam hal ini ulama seluruhnya sepakat tidak ada perbedaan. Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uhum wa yas'aluhum syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim kafara ijma'an. Barang siapa menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara. Kemudian dia berdoa kepada para perantara tersebut atau meminta syafaat kepada mereka atau bertawakal kepada mereka, maka dia kafir menurut ijma'. Menurut kesepakatan ulama tidak ada perbedaan pendapat. Jadi nggak ada bedanya. Dia mengatakan syekh atau ya wali fulan, ya nabi, ya malaikat, kabulkanlah doaku, mudahkanlah urusanku. Tidak ada perbedaan dengan dia mengatakan tolong teruskan doaku kepada Allah. Sama. Ulama seluruhnya sepakat itu adalah dosa besar dan itu adalah at-tawassul syirki, tawasul yang syirik, bukan at-tawassul syar'i, bukan tawasul yang syar'i. Jadi tawasul itu ada yang syar'i, ada yang syirik dan ada yang bid'ah. Iya. Jadi walaupun mereka namakan tawasul, tapi itu namanya tawasul yang syirik, bukan tawasul yang dibenarkan di dalam syariat Islam. Iya. Ini satu contoh saja yang mungkin bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang ringkas ini. Uh, Barangkali juga untuk memudahkan saya menulis sebuah buku yang berjudul Tauhid Pilar Utama Membangun Negeri. Di situ saya meringkas uh, lebih dari 25 macam kesyirikan dari kitab Tauhid. Mungkin bisa mendapatkan buku tersebut atau mau difotokopi tidak ada masalah. Iya. Uh, barangkali saya cukupkan sampai di sini karena waktu membatasi kita. Semoga ada manfaatnya. Barangkali ada sedikit tanya jawab, saya persilahkan. Salam. Tadi doa itu kan masuk Allah. Kalau saya itu syirik. Saya ingin dengar di masjid masjid bacaannya begini. Allahumma bihaqil fatihah wa siril fatihah wa bihaqil fatihah itu maksudnya apa ya? Itu dia kayak seperti minta fatihah. Apa ini termasuk syirik? Baik. Jadi uh, ucapan tersebut tidak termasuk kategori syirik. Tetapi sebaiknya dihindari karena tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak termasuk syirik? Sebab dia masih mengatakan Allahumma. Berarti dia minta kepada Allah. Iya. Dia masih mintanya kepada Allah. Hanya saja dia menyebut dalam doanya itu lafaz-lafaz yang khusus namun tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaiknya untuk dihindari. Jadi kan soal ya. itu sebagai jembatan dia untuk kepada Allah. Kalau menurut saya Sebetulnya yang lebih tepat adalah dia membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Dan bukan hanya surat Al-Fatihah. Tapi seluruh ayat Al-Quran tidak perlu dia khususkan surat tertentu. Apa saja. Al-Fatihah boleh, yang lain boleh. Jangan hanya Al-Fatihah terus. ya, Jangan dia khususkan Al-Fatihah saja tanpa surat-surat yang lainnya. Dia baca Al-Quran, dia beramal soleh dengan cara membaca Al-Quran. Kemudian setelah itu dia berdoa kepada Allah seperti dengan mengatakan, Ya Allah, dengan amalanku membaca Al-Quran ini, mudahkanlah urusanku. Nah, itu namanya bertawasul dengan amal soleh yang dia kerjakan. Iya. Yang seperti itu boleh. Iya, iya, sebaiknya itu dihindari Karena menciptakan lapas-lapas khusus seperti itu tidak ada dalilnya Walaupun tidak termasuk syirik Walaupun tidak termasuk syirik Tapi sebaiknya dihindari Jadi yang seperti itu boleh Seperti kisah uh, Tiga orang yang terkurung dalam gua Ya kan Kemudian masing-masing berdoa dengan menyebutkan amal soleh yang mereka kerjakan. Itu contoh tawasul yang benar. Dengan menyebut amal soleh yang pernah mereka kerjakan. Ya, barangkali demikian. Wallahu alam. Termasuk bid'ah saja ya. Termasuk bid'ah atau minimal mengantarkan kepada bid'ah. Ya. Jadi ada dua hal yang perlu kita jauhi. Bid'ah atau yang kita khawatir jangan-jangan bid'ah. Tetap dijauhi. Ya. Jadi hal yang mengantarkan kepada bid'ah itu juga dijauhi sebagaimana tadi syirik dan yang menjerumuskan kepada syirik dua-duanya dijauhi zina dan yang menjerumuskan kepada zina dua-duanya dijauhi ya barangkali demikian wallahu alam karena kalau kita pilih Pak doa-doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah sangat banyak sekali ya belum pula kita lihat hadis, kita lihat Al-Quran saja sudah sangat banyak sekali doa para nabi dan doa Nabi Muhammad SAW. Dan doa yang paling sering beliau baca adalah doa singkat sekali. Tetapi mencakup seluruh kebaikan. Yaitu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini sering-sering kita baca. Ini yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. ini singkat saja. Singkat-singkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi mengandung makna yang mendalam. Baik. Silakan, Pak. kontrol. itu. Satu. Pertanyaan kedua, uh, seorang wanita apakah ada usia tertentu yang dia boleh berpergian tanpa Baik. Pendapat yang paling kuat berdasarkan hadis sahih adalah wanita itu wajib disertai mahram sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda la tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahramin. Seorang wanita tidak boleh melakukan safar kecuali bersama mahram. Sampai-sampai seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, saya sudah terdaftar mengikuti jihad ini dan itu, tapi istri saya mau naik haji." Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya, "Temani istrimu." Ya. Ini untuk perjalanan ibadah yang sangat agung, haji. Apalagi cuman main-main atau ibadah yang lebih rendah daripada itu seperti umroh. Haji saja yang merupakan rukun Islam wajib ditemani mahram. Sampai-sampai kata para ulama, wanita yang belum punya mahram atau mahramnya belum siap, dia tidak wajib haji. Karena haji itu syarat wajibnya adalah uh, kemampuan. Kalau dia belum punya mahram berarti pada hakikatnya belum mampu. Iya. Kemudian kita kan kita ingin haji yang mabrur. Apa arti haji mabrur? Haji mabrur itu artinya haji yang ketika seseorang melakukannya dia menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Itu definisi haji mabrur. Ya, salah satu definisi haji mabrur. Ketika dia mengerjakannya dia menjauhi perbuatan dosa. Tapi kalau wanita dia pergi tanpa mahram, sepanjang perjalanan pulang pergi berdosa terus. Bagaimana mungkin mendapatkan haji mabrur? Walaupun dari sisi sah dan tidaknya sah. Namun bersamaan dengan itu dia berdosa. Iya. Jadi nggak kita kita sulit membayangkan dia mendapatkan haji mabrur dalam kondisi dia melakukan dosa selama perjalanan. Ya. Nah, ada sebagian travel bikin perjanjian mahram sementara, ya. Kadang harus membayar untuk mendapatkan suratnya. Maka mereka melakukan dua macam dosa sekaligus. Pertama menyebabkan wanita itu pergi tanpa mahram, kedua menipu dan berbohong. Siapa yang mereka tipu? Pemerintah Saudi. Yang mensyaratkan hanya akan mengeluarkan visa kepada wanita bersama mahram. Mereka demi keuntungan, demi uang, mereka tipu pemerintah, mereka tipu kaum muslimin dan melanggar perjanjian. Itu sudah perjanjian antara sama muslim. Jangankan dengan sama muslim jamaah sekalian, dengan orang kafir nggak boleh kita melanggar perjanjian. Ini perjanjian dengan muslim. Dia sudah perjanjian, nggak boleh Kalian diberikan visa nggak boleh pergi. Kalian diberikan izin mendapatkan visa nggak boleh apa namanya merekrut wanita tanpa mahram. Tapi mereka tipu. Ya. Jadi ini bohong dan dusta. Ya. Jadi tidak sah. Nggak nggak ada ceritanya mahram sementara. Da, ya. Ya, belum sampai situ, Pak. <laughs> ya, intinya yang mereka bilang ini mahram sementara aja, selama haji, selama umroh itu nggak ada. Ya, mahram sementara itu hanya uh, ipar gitu. Itu pun bukan mahram seperti mahram selama-lamanya, bukan. Hanya nggak boleh nikah itu saja. Tapi nggak boleh berduaan, nggak boleh bersalaman, nggak boleh. Iya, hanya nggak boleh nikah itu ipar. Ipar nggak boleh dinikahi. Iya, kecuali apa namanya sudah meninggal, nah, baru boleh gitu. Nah, itu namanya sementara. Tapi kalau sementara pergi umroh dan haji nggak ada. Itu hanya apa namanya bohong-bohongan mereka. Baik. Adapun batas umur juga tidak ada. Tidak ada dalil yang menunjukkan batas umur minimal ataupun maksimal wanita itu uh, harus dengan mahram. Tidak ada. Ya. Kalau dia wanita muda, ada satu sisi dia lebih membutuhkan mahram daripada wanita tua. Yaitu apa? Fitnahnya. Godaannya luar biasa dalam perjalanan. Dan terjerumusnya dia dalam dosa-dosa zina dan pengantar-pengantarnya. Tapi ada satu sisi wanita tua lebih membutuhkan, ya, yaitu kondisi-kondisi berat dalam safar, ya kan? Ya, kadang butuh minum, pergi beli minum, cari tempat yang jauh, ya. Dan dari segi keamanan barang-barang yang dia bawa itu wanita tua lebih membutuhkan jadi relatif. Ya, nggak bisa kita katakan ada batas umur, tidak ada dalil sama sekali. Ya, barangkali demikian. Wallah. Iya, belum expire itu pak. Iya. Iya. Itu tidak ada dalilnya, tidak ada dalil yang membatasi. Ya berdosa? Iya berdosa. Kalau dia sudah tahu, sudah jelas berdosa. Kalau dia tidak tahu, mudah-mudahan dimaafkan. Iya. Ya. Allah maha pengampun lagi maha pemaaf. Intinya harus tobat. Iya. Intinya harus tobat. Apa itu pak? Tobat. Iya. Bertobat itu adalah dengan memenuhi syarat-syarat tobat. Yang pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua meninggalkan dosa tersebut. Yang ketiga menyesali. Yang keempat bertekad tidak akan mengulangi di masa yang akan datang. Yang kelima bertobat sebelum habis masanya, yaitu sebelum terbit matahari dari arah barat atau sebelum kematian datang menjelang. Kemudian yang keenam, apabila dosa itu terkait dengan hak orang lain, maka harus minta pemaafan atau minta dihalalkan. Ya, ini enam syarat taubat. Adapun sholat taubat itu sunnah. Sunnah. Ya, Allah alam. Sama-sama Pak. Silakan. Pertama harus disertai mahram harus disertai mahram. Jangankan untuk jalan-jalan, untuk naik haji, umroh wajib disertai mahram. Kalau misalkan mahram tidak ada sama sekali, atau tidak ada yang mau mengantar, maka tidak wajib melakukan haji. Tidak wajib. Karena itu lebih lebih lebih lagi tentunya. Kalau haji saja nggak boleh, apalagi cuma jalan-jalan atau untuk dagang. Iya, itu lebih utama untuk dilarang, iya kan? Kalau haji saja nggak boleh, apalagi cuma untuk keperluan jalan-jalan atau untuk dagang. Iya. Apalagi dalam kondisi perjalanan jauh, mudorotnya sangat besar. Iya. Makanya haji itu adalah kewajiban manistata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Artinya yang nggak mampu ya nggak wajib. Orang yang wanita yang nggak punya mahram itu sama saja dengan laki-laki nggak punya uang, nggak wajib untuk pergi haji. Ya, apalagi mengingat mudaratnya yang sangat besar. Jadi harus diusahakan mahramnya. Dan mahram itu banyak sebetulnya. Mahram itu artinya laki-laki yang haram dinikahi. Mahram seorang wanita adalah laki-laki yang haram dinikahi. Kan banyak. Bapak, paman, kakek, anak, cucu, menantu. Kan banyak. Termasuk anak persusuan. Kalau dia disusui waktu masih kecil. Itu juga mahram. Iya. Jadi banyak mahram itu. Ya. Dan wajib bagi mahram untuk mengantar. Apalagi anak. Wajib termasuk bakti seorang anak kepada orang tua adalah mengantar safar. Terserah orang tuanya mau kemana. Ya, apalagi untuk naik haji. Wajib bagi si anak, termasuk bakti. Nggak boleh dia beralasan saya sibuk, saya banyak kerjaan. Itu durhaka namanya. Harus diantar orang tuanya. Ya, atau suami. Jadi nggak harus suami, mahram itu banyak. Baik. Uh, kemudian terkait dengan mungkin ibu-ibu punya teman-teman di sebuah majelis taklim yang suka melakukan safar untuk ziarah kubur. Tadi sudah saya jelaskan itu kemungkarannya banyak. Kemungkarannya banyak. Maka bagaimana sikap kita? Gak boleh ikut-ikutan. Walaupun kita gak niat pergi ke kuburan itu. Kalau kita ikutan berarti kita sudah menolong mereka, membantu mereka, memperbanyak jumlah mereka. Justru harusnya kita jelaskan kepada mereka itu salah. Siapa lagi yang mau menjelaskan kepada mereka kalau bukan kita? Justru itu kesempatan untuk menjelaskan. Makanya pentingnya menuntut ilmu dan menguasai dengan baik agar kita bisa menjelaskan kepada mereka supaya mereka selamat dari kemungkaran tersebut. Iya. Jadi nggak boleh kita ikutan dengan mereka walaupun nggak niat sama seperti mereka. Itu namanya setuju dan membantu mereka walaupun nggak niat. Iya. Jadi demikian wallahu alam. Silakan akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga kami ini kan mualaf, Seolah-olah kan sebelum jadi ada kakak belum sempat dia mualaf sudah meninggal Ustaz. Waktu itu umur kurang lebih lima tahun itu. Nah itu ada batasan umur enggak? Ketika kita meninggal ditanyain tahun jawab kita di dunia atau enggak? Masalah balik atau belum ya? Nah, karena udah meninggal kita ini yang masih hidup ini kan berseberangan berseberangan gitu kan iya. jadi yeah. kakak masih kafir lah waktu itu ya terus kami udah ke Islam udah mualaf ada nggak kita itu boleh mendoakan beliau yang baik dan saudara-saudara lain yang kebetulan ya belum belum mualaf dan sudah kayak, meninggal kayak nenek tapi sudah meninggal ya gitu. baik Pertama saya ucapkan selamat Alhamdulillah atas hidayah yang Allah berikan kepada antum dan keluarga sehingga masuk Islam. Ini nikmat yang terbesar harus dipertahankan sampai akhir hayat. Ya. Kemudian yang kedua terkait uh, saudara yang meninggal masih kecil sebelum masuk Islam. Maka dia dihukumi orang kafir. Di hukum dunia. Di hukum dunia. Artinya karena dia meninggal ketika keluarga antum belum masuk Islam, maka hukum di dunia dia adalah hukum orang kafir. Tidak boleh kita doakan. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan." Jangan kamu mendoakan atas salah seorang dari mereka yang mati selama-lamanya. Itu hukum di dunia. Tetapi di akhirat kelak orang yang belum sampai kepadanya dakwah kemudian dia meninggal dunia termasuk kakek nenek antum yang mati dalam keadaan kafir iya maka nggak boleh didoakan dihukumi sebagai orang kafir dianggap sebagai orang kafir beda kalau dia anak seorang muslim walaupun dia meninggal sebelum balik dia dihukumi muslim tapi kalau dia meninggal dalam keadaan orang tuanya kafir dan belum masuk Islam, dia juga belum masuk Islam, maka dihukumi kafir dalam artian tidak didoakan. Iya. Hanya saja hukum di akhirat bisa berbeda. Yaitu orang-orang yang belum sampai kepada mereka dakwah Islam, Allah tidak akan mengazab mereka sampai diutus Rasul sebagaimana firman-Nya wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus rasul maka dijelaskan para ulama sebagaimana dalil-dalil yang sahih orang-orang kafir yang belum sampai dakwah kepada mereka di hari kiamat kelak akan diuji dengan cara diutus rasul dengan cara diutus rasul kepada mereka sebagai ujian. Kalau mereka beriman, mereka masuk surga, kalau tidak mereka masuk neraka. Iya. Adapun mendoakan mereka tidak boleh. Iya. Jadi kita ini yang masih hidup ini untuk mendoakan, mendoakan yang kakak yang sudah meninggal aja Enggak boleh. Diharamkan. Diharamkan. boleh lagi. Berarti ada ziarah kubur juga nggak ada. ada. Eh, kalau ziarah kubur lain. Ziarah kubur itu tujuannya dua mendoakan orang yang mati dan mengingat mati. Jadi bisa saja ziarah kubur untuk sekedar mengingat mati. Nah, kalau kubur orang-orang kafir ya nggak boleh doakan, mengingat mati. Iya. Ya? Apa pak? Di apa? Di, didatangi. Ketika dia masih hidup. dia sudah meninggal. Pada hukum asalnya tidak boleh, kecuali ada maslahat. Iya, maslahatnya contohnya seperti apa? Kita pingin keluarganya yang dia tinggalkan masuk Islam. Maka kita datangi untuk membujuk hati mereka atau melunakkan hati mereka sehingga ketika kita dakwahi dia mau terima. Tapi pada asalnya nggak boleh. Tidak boleh kita melayat uh, apa namanya orang kafir apabila dia mati tidak boleh kita mengurus jenazahnya tidak boleh kita mandikan, tidak boleh kita kafani, tidak boleh kita solatkan dan tidak boleh kita kubur di pekuburan kaum muslimin. Iya. Kecuali tidak ada orang kafir sama sekali yang mengurus jenazahnya, maka boleh kita mengurus dengan cara ditanam. Bukan dikubur, ditanam. Ya. Istilahnya ditanam bukan dikubur. Kubur begitu saja. Atau ditanam begitu saja. Seperti perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Uh, kepada Ali bin Abi Thalib. Iya. Pergilah dan tanam bapakmu. Ya. Itu aja kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Enggak disuruh mandikan, enggak disuruh apa-apain. Adapun terkait dengan melayat untuk menghibur uh, orang yang ditinggalkan kalau dia muslim ya nggak apa-apa. Tapi kalau mereka juga kafir yang dia tinggalkan keluarganya, maka itu tergantung masalah. Pada asalnya nggak boleh. Pada asalnya nggak boleh, tapi kalau ada maslahat dibolehkan sebagaimana dijelaskan para ulama. Barangkali demikian wallahu a'lam. tidak masalah insya Allah. Untuk bersih bersihin aja. Ya. Tidak masalah. Tidak oh, masalah ya. ya. Karena untuk jelasin ke orang tua kan pasti ya, karena orang tua uh, orang tua mualaf itu baru berapa tahun ya. ini kan itu untuk jelasin bahwa ini anak ya sudah. Itu terkait dengan maslahat tadi. Kalau ada maslahat melunakkan orang tua yang baru masuk Islam juga tidak apa-apa insya Allah. Ya. kita datang hmm. Makanya dinamakan mu'allaf. Apa arti mu'allaf? Orang yang dilembutkan hatinya, ya kan? Al-mu'allafatu qulubuhum. Itu uh, leng ucapan lengkapnya al-mu'allafatu qulubuhum. Orang yang dilembutkan hatinya. Ya. Jadi kadang kita melakukan kebaikan-kebaikan baginya untuk melembutkan hatinya. Ya. Termasuk diberi zakat. Ya. Tidak apa-apa Allah kalau ada maslahat. Ya. Wa ya. Mungkin cukup. Ustaz. Silakan Pak. Nah, ada rombongan ibu-ibu ya, Ustaz mau umroh gitu. Jadi khusus ibu-ibu aja itu bagaimana? Enggak boleh Pak. Harus ada mahram. Iya. Ada yang mana tadi kalau rombongan ibu itu itu pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah bertentangan dengan dalil-dalil. Dalil-dalil menunjukkan harus disertai mahram. Ya. Memang ada yang berpendapat demikian, tapi pendapat yang lemah tidak berdasarkan dalil. Dalil-dalil seluruhnya harus disertai dengan mahram. Ya. mereka yang tidak tahu mungkin masih belum. apa kategori besar dari bilang tidak mampu termasuk yang belum ada mampunya biasanya kita tahu tidak mampu mungkin orang-orang yang luar itu yang tidak tahu itu tidak sampai di situ hanya tidak mampunya orang-orang baru itu itu tidak mampu karena Ya. Dan juga mungkin nggak tahu larangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safar tanpa mahram. Maka harus diingatkan. Iya. Jadi dia mau ibadah tapi sambil melakukan dosa kan? Iya. Bagaimana caranya? <laughs> dia ibadah tapi sambil melakukan dosa. Iya. Hmm. Baik. Gitu, ya tergantung dakwanya sudah sampai atau belum. Kalau dia di negeri orang ah. Kan nggak pernah menyampaikan tentang dakwah Iya, bisa jadi kan disampaikan orang lain. Iya. Teman yang muslim atau mungkin melalui media massa. Intinya selama belum sampai maka dia termasuk dalam ayat tersebut. Itu hukum umum. Tapi nggak bisa kita pastikan kamu termasuk nanti yang akan apa namanya nggak akan diazab begitu saja, tapi diuji. Nggak bisa kan kita pastikan. Itu hanya hukum umum. Ya. Secara umum adalah orang yang belum sampai dakwah kepada mereka maka sebagaimana kata Allah, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Kami tidak mengazab sampai kami utus rasul. Ya. Jadi tergantung sampai atau tidak gitu. Walaupun bukan orang tuanya langsung yang mengajarkan, mungkin orang lain. Kalau orang lain sudah mengajarkan dan dia nggak mau beriman, ya dia termasuk yang akan diazab dengan azab yang kekal. Tapi kalau zaman sekarang sudah banyak Baik. lagi apakah orang banyak Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengatakan finar di neraka. Lancang kita kalau kita menantang ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sendiri yang mengatakan, bukan orang lain. Makasih pak. Ya. Jadi beliau sendiri yang mengatakan, bukan orang lain. Kalau kita berani menantang ucapan beliau, berarti lancang sekali kita. Ya, makanya jangan dengan perasaan beragama ini. Kalau perasaannya memang nggak tega, ya kan? Tapi beragama sesuai dalil, sesuai mengikuti ucapan beliau. Ya. Ya. Baik mungkin kita cukupkan sampai di sini.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 Waalaikumsalam.